وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab Tathri Tathhirul I'tiqad Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad yaitu terjemahannya kurang lebih mensucikan akidah dari kotoran-kotoran ilhad penyimpangan atau kesesatan atau kekufuran kitab ini barakallahu fikum menjelaskan tentang permasalahan tauhid tentang permasalahan akidah sebagaimana judulnya Kitab ini menjelaskan tentang permasalahan akidah. Upaya kita untuk membersihkan akidah kita dari kotoran-kotoran yang akan merusaknya. Kitab ini ditulis oleh Al-Alamah Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibni Salah Al-Amiril Kahlani As-San'ani rahimahullah atau lebih dikenal dengan al-Imam Sunani rahimahullah. Beliau hidup sekitar tahun 199 Hijriah sampai dengan 100 ana ulangi beliau hidup pada tahun sekitar 1099 Hijriah sampai dengan 1100 82 Hijriah itu masa hidup beliau al-Imam San'ani rahimahullah kitab ini di antara kitab yang sangat agung yang menjelaskan tentang permasalahan tauhid permasalahan akidah yang para ulama kita menganjurkan untuk mempelajarinya bahkan sebagian ulama kita barakallahu fikum mengajarkan kitab ini mengajarkan kitab ini di majelis-majelis mereka di antaranya salah seorang ulama besar yang masih hidup pada masa ini Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Syekh Saleh Syekh Al-Alama Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Naam termasuk ulama kibar yang masih hidup pada masa ini mengajarkan kitab tathir I'tiqad ini yang dari hasil pengajaran beliau terekam dalam sebuah rekaman dan dibukukan dan kemudian dibukukan jadilah kitab tersendiri yang mensarah kitab Tathiril Itiqad yang dibeli judul Sabilur Rasyad Wisarhi Tathiril Itiqad an Adrani Ilhan. Nah, sudah dicetak. Ayuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah dan para ulama yang lainnya. Di antaranya Al-Alamah Az-Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Si Zaid Al-Madkhali juga punya penjelasan kitab Tathhiril Itiqad yang kitab tersebut dibukukan dari hasil ceramah beliau, hasil kajian beliau. Kemudian yang terekam dalam sebuah rekaman kemudian dibukukan. Jadilah syarat Tathhiril Itiqad karya Syekh Al-Alamah Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Naam Aylihatul kiram rahimani wa rahimakumullah Kita akan baca judul kitab ini Dijelaskan insyaAllah Apa makna tathiril i'tiqad Tathir maknanya adalah Izalatun najasah anil anisai'i Sawa'un kanat hadhihi najasah hissiyah kal baul wal ghaid wa ka wa kabaki najasat au kanat ma'nawiyah ka syirk wal bid'ah wal muhdatsat tathhil iltiqat itu maknanya adalah izalatun najasa anisyi mengangkat atau menghilangkan najis dari sesuatu baik najis itu yang berupa najis hisiyah yang terindera seperti air kencing, kotoran manusia dan najis-najis yang lainnya. Itu makna toharo membersihkan najis dari sesuatu, baik najis itu berupa hisiyah, air kencing, kotoran manusia dan najis-najis yang lainnya. Atau membersihkan sesuatu najis bermakna maknawiyah seperti membersihkan seseorang atau diri dari kesyirikan, perbuatan bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis hati mereka dengan kesyirikan dan kekufuran mereka. Ini makna tathir, membersihkan i'tikad. Maka dari judul kitab ini yang diinginkan mana? Adalah yang ke dua yaitu membersihkan keyakinan akidah dari kotoran syirik, bid'ah, khurafat dan muhdatsat. An adranil ilhad dari kotoran-kotoran ilhad adron jamak dari darnun wahwal wasq yaitu kotoran kotoran kotoran ilhat ilhat adalah huwa asyirku wal kufru billah syirik dan kekufuran kepada Allah Wal fil lughah ma'nahu al-mail. Ilhad secara bahasa itu maknanya al-mail. Mail itu condong atau menyinam condong. Dan ilhad dalam akidah adalah al-mail biha anil haq ila i'tiqad batilah. Yaitu al-mail menyimpang dari kebenaran kepada keyakinan yang batil. Menyimpang atau naam condong berpaling dari kepada benaran kebenaran kepada keyakinan atau akidah yang batil yang sesat. Naam. Ini pengertian dari il ilhad. Maka maknanya secara global judul kitab ini tathirul i'tiqad an adranil ilhad yaitu membersihkan akidah atau keyakinan dari kotoran-kotoran yang bentuknya seperti syirik, kekufuran, kurafat, bid'ah dan muhdatsat. Nah, sesuai dengan judulnya, masya Allah kitab ini sangat bagus. Aili hotel kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Itu ayat hotel kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekilas tentang Al-Imam ah, judul kitab ini. Adapun penulis kitab ini adalah alimam imam rahimallah. Salah seorang ulama yang tinggal di Yaman. Nah, perlu diketahui bahwasannya negeri Yaman dahulu, mungkin juga sampai sekarang masih ada. Dahulu terkhusus dahulu itu negeri Yaman dahulu banyak sekali pemahaman-pemahaman akidah Zaidiyah yaitu akidah Zaidiyah Syiah salah satu sekte Syiah sekte sesat yaitu Zaidiyah nah, sekte Syiah itu ada beberapa sekte diantaranya Zaidiyah di sana diajarkan akidah Syiah ber eh, akidah Syiah Zaidiyah Begitu juga diajarkan fikih Zaidiyah. Naam. Nah, akidah Zaidiyah e, generasi terakhir atau generasi akhir itu pemahamannya i'tizal yaitu akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah. Naam, Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Nah, namun barakallahu fikum banyaknya bersamaan dengan banyaknya e, penyebaran atau mayoritas di sana banyak orang yang berajar atau memahami atau memiliki pemahaman akidah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah atau Mu'tazilah Allah memberikan nikmat kepada al-Imam Son'ani dan Al-Imam Syaukani rahimahullah beliau dua-duanya dari Yaman masa tinggal ulama Yaman ulama Yaman nah, beliau ulama Yaman dua-duanya barakallahu fikum terhadap ilmu hadis ilmu hadis dan mereka berdua pun naam terpengaruh atau lebih tepatnya eh, mendapatkan manfaat dari dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah Al-Imam Sawkani dan Imam Suanani bahkan Al-Imam Sawkani rahimahullah memuji dalam bait syairnya terhadap Al-Imam dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Namun alam isab kalau lihat dari tarikhnya sejarah mereka hidup itu sejaman namun satu di Najd Mekah satu di di mana di Yaman nah Al Imam Sokani dan Imam Suanani itu mendapat pengaruh baik manfaat dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab anda jadi rahimah di antara buktinya kitab ini Tathirul Itiqad an Adranil Ilhad di antara buktinya kitab ini kitab ini ada yang sampai eh, dijelaskan kitab ini merupakan gabungan atau kitab ini merupakan e, gabungan atau faedah yang beliau dapatkan dari kitab Qawaidul uh, uh, Idul Arba dan kitab Kasfu Subhan. Beliau mendapatkan faedah tersebut kemudian digabungkan. Nah, itu uh, kitab Tahdzirul Itiqad ini. Begitu juga Al Imam Sokani rahimahullah, Al Imam Sokani yang sangat dikenal dari sangat dikenal barakallahu fikum dalam uh, kaum, uh, pada kaum muslimin secara umum di negeri ini penulis kitab apa Alimam Imam yang sangat terkenal apa banyak kitabnya barakallahu fikum di antaranya Badrul Tamam Sarhul Bulughul Maram Badrul Tamam Sarhul Bulughul Maram Sarhul Bulughul Alimam Imam ini juga mendapat pengaruh uh, yang lebih tepatnya mendapat manfaat mendapat manfaat dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu di antara buktinya beliau menulis sebuah kitab Durun Nadid fi kalimat tauhid. Durun Durun Nadid fi kalimat tauhid. Ini penjelasan tentang permasalahan tauhid mirip kitab mirip kitab saya Muhammad, mirip kitab mirip dengan kitabnya saya Muhammad bin Abdul Wahab anda jadi rahimahullah Al Imam Sokani Al Imam Sonani jadi sini berkembang ahlu sunnah wal jamaah sampai pada masa Syekh Mukbir rahimahullah naam Ailihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas tentang barakallahu fikum kitab apa Tathhiril I'tiqad an Adranil Ilhad karya al-Imam Sokani al-Imam Sunani rahimallah. Naam. Kemudian barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah kita baca uh, mukadimah kitab ini Bismillahirrahmanirrahim Qala al-imam al-alama al-habrul Fahamma Syekh Muhammad Ibn Ismail As-San'ani rahimallahu taala rahimallahu taala alaih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhida rububiyyatih minal ibad hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah kulla ifrat Kata Imam Sunani rahimallah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atau dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang maknanya maha pengasih lagi maha penyayang nah beliau mengawali kitab ini dengan bismillah sebagaimana para ulama yang lainnya dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah dalam rangka mengikuti kitabullah yang mengawali kita Al-Quran dengan bismillah dalam rangka mencari barokah dari sisi Allah dengan menyebut namanya Naam dan dalam rangka mengikuti petunjuk para rasul memulai risalah kitab tulisan dengan membaca bismillah dengan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhidar rububiyyati minal ibad hatta yufriduhu bi tauhidil ibadah. Segala puji bagi Allah yang tidak menerima tauhid rububiyah dari seorang hamba segala puji bagi Allah yang tidak menerima tauhid rububiyah dari para hamba sampai seorang hamba tersebut mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kullar ifrat dengan mengesahkan Allah minitikhadil andat dari mengambil tandingan-tandingan bagi Allah fala yattakhiduna lahu niddan dan tidak mengambil bagi Allah baginya tandingan wala yad'una ma'ahu ahadan dan tidak berdoa bersama Allah seorang pun na'am wala yattakiluna ila illa alaih dan tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya al kiram rahimani wa rahimakumullah ini pembukaan dari Al Imam Son'ani rahimallah Segala puji bagi Allah yang Allah tidak akan menerima tauhid rububiyah seorang hamba sampai dia mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Nah, tidak diterima tauhid seseorang tauhid rububiyah sampai seorang hamba mentauhidkan Allah di dalam tauhid ibadah. Seseorang yang menyakini Allah sebagai Tuhannya, Seseorang yang meyakini Allah sebagai Rabbnya Seseorang yang meyakini Allah sebagai sesembahannya Seseorang yang meyakini Allah sebagai penciptanya Dari makna-makna Tauhid Rububiyah Tidak diterima keyakinan tersebut Tidak diterima pengakuannya tersebut Bahkan tidak diterima Dan tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim Hanya sekedar pengakuan dan keimanan dia terhadap tauhid rububiyah tidak diterima sampai dia mentauhidkan Allah beribadah hanya kepada Allah semata dengan merealisasikan ibadah kepada Allah semata. Nah, tidak terima tauhid rububiyah seseorang Walaupun dia meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, hanya Allah yang apa, mengatur alam semesta ini tidak diterima keyakinan tersebut bahkan tidak menyebabkan dia masuk Islam hanya semata-mata itu sampai dia mentauhidkan Allah beribadah hanya kepada Allah semata mentauhidkan Allah dari mengambil tandingan-tandingan bagi Allah fala yattakhiduna lahu niddan dia tidak mengambil baginya tandingan-tandingan. Nah, walayadouna ma'ahu ahadan dan dia, dia tidak berdoa bersama Allah seorang pun tidak tidak cukup seseorang hanya beriman kepada rububiyah Allah saja tetapi dia mengambil tandingan bagi Allah tidak cukup bahkan wajib baginya untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya dan mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya dengan beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak mengambil tandingan. Wala yattakiluna illa alaih dan tidak bersandar bertawakal kecuali hanya kepadanya. Nah, tidak bersandar dan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu ayat ikhwatal kiram rahimani rahimukumullah sedikit dari pembukaan dari kitab Tathhiril Itiqad An Adranil Ilhad karya Al-Imam San'ani rahimahullah. Naam. Kitab ini sangat bagus di antara kitab yang direkomendasi oleh para ulama di antaranya adalah Jenadi Aimah. Naam, naam atau para ulama yang lainnya yang merekomendasi kitab ini. Allahu a'lam bi Allah taala alam bisa cukup insyaallah Assalamualaikum pembahasan kitab Tathilil Tiqat nanti kita lanjutkan pada Isa tentang Al-Kabair tolong dicatat barakallahu sampai halaman 12 sampai halaman 12 Allahu alam bisawab